Ido, selamat siang. Selamat siang. Silakan. Kalau menurut saya itu ya pengawasan ya. Itu sudah impossible itu. Itu mana mungkin itu sangat sulit sekali. Jadi omong kosong pelaksanaannya. Jadi memang sebetulnya itu awalnya itu yang terbaik itu memang eh, naik ya. Jadi Itu, itu, itu, sosialisasinya kuat kurang sehingga eh, mereka ya, eh, apa banyak yang menolak. Padahal itu tujuannya baik. Gitu tapi karena kemudian uh, dari kacau begini ya akhirnya kita kembali ke awal lagi gitu jadi eh, mengatur anggaran dan sebagainya jadi kalau eh, bicara terus mengatur eh, kontrol dan saya itu ngomong kosong lah itu pelaksanaannya gitu tuh terima kasih Pak Edo Pak Ismail selamat siang silakan ya, apakah Mbak Arin nyambung lagi tadi ya baik Bapak ini materinya sudah beda kembali nih Pak iya nggak maksudnya pem, pem, pemisahan APBN dengan oh iya oke baik ya. silakan Pak Ismail masalahnya kalau ada opini penghematan seperti itu atau apa aturan-aturan itu ya boleh-boleh saja cuman yang penting ini kedepannya ini sebaiknya demikian dipisah karena energi ini kan sebetulnya hak rakyat juga gitu ya. jadi istilah subsidi itu nanti dihapus saja jangan subsidi karena sebetulnya dalam penjualan gas itu masih ada keuntungan meskipun dijual dengan 4.500 ya oke、okay. bagaimana di Arab Saudi itu kan 1.400 rupiah Tentangnya saja jadi dipisahkan antara harga pasar dengan harga domestik ya. meskipun nanti kalau terjadi suatu perkembangan eh, energi baru yang memang harus segera dilakukan maka Pertamina bisa mengekspor kembali dengan ekspor itu dia bisa jual dengan harga pasar Oke Pak Ismail terima kasih Pak Edison selamat siang silakan Selamat siang Ibu Ya silakan Ya ini memang benar-benar kita sedang berhadapan dengan pemerintah yang sedang pusing dan galau Karena sebenarnya kalau mau seperti itu tidak nggak usah repot-repot lah Di aman aja Undang-Undang Dasar 40 Pasal 33 dihapuskan saja itu Jadi rakyat ini tahu, oh kapasitas pemerintah sekarang seperti ini. Kalau mau bikin premis dulu, terus dibagi dua harganya, akhirnya jatuh kurang lebih di 7 ribu. Itu cari pekerjaan dan tidak efektif dan merepotkan juga kalangan SPBU termasuk Pertamina. Dan ini Pertamina tidak setuju, udah ada ah, secara tertulis statement ah, dari Pertamina itu terlalu merepotkan dan tidak ada nilai tambah. Jadi saya berharap pemerintah kalau tidak mau repot, itu Undang-Undang Dasar Pasal 33 dihapus saja supaya rakyat ini mau dibawa kemana ya tergantung SBY. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat siang. Iya. kan? Saya cuma jawabnya sederhana aja. Kalau pemerintah bawa itu paling gampang. Kita bikin peraturan mobil umum, ekspedisi atau mobil box apa itu pakai solar. Kalau pribadi pakai bensin dalam arti udah pasti pertama kan jadi tidak ada premium lagi dihilangin aja itu kalau motor saya rasa nggak seberapa lah dengan kondisi kayak begitu nggak ada artinya itu aja salah saya terima kasih Pak Andreas Pak Aryo Anda yang terakhir silakan. Oh ya selamat siang Bu selamat siang ini ketahuan sekarang kalau pemerintah itu nggak punya visi untuk kerja itu asal anu aja reaktif aja jadi sebetulnya nggak punya rencana nggak ada kerjanya jadi sekarang bingung nggak punya visi jadi ngawur. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali. Baik mitra bisnis demikian. Halo Pak Brio Hai, selamat sore. Silakan Pak. Itu kok akal-akalan melulu. Hal sederhana saja. Sudah dinaikkan harga untuk apa sih? Kalau sudah dinaikkan, yang penting yang tadinya uang itu didistribusi untuk subsidi, pakai jalan yang benar buat itu jalan yang bagus, buat jembatan yang bagus, listriknya yang bagus, sekolahnya, kesehatan dan sebagainya. Itu aja, terima kasih. Terima kasih Pak Priyo. sorry Pak John. Iya, sorry Iya, silakan Pak John komentarnya. Iya, saya setuju aja dengan Pak Priyo tadi itu. Eh, kira-kira ya kalau memang harus naikkan ya naikin, tapi tolong di, di teliti dulu ya apakah Pertamina ataupun seperti PLN itu sudah efisien belum saya juga ada data-data kalau siang-siang listrik punya alat listrik yang berjalan. nah apakah masih ada kebocoran dari Pertamina ada ekspor-ekspor yang di tengah laut ya tuh nah, berapa sebenarnya konsumsi minyak kita coba dihitung teliti lah kalau memang harus dinaikin naikin aja tapi kalau nggak perlu ya nggak perlu gitu ya rakyat masih apa butuh subsidi pemerintah dalam pengertian alokasi sesuai dengan apa yang harus diberikan apa yang nggak harus gitu aja ya baik terima kasih Pak John kita beralih ke Pak Ali halo halo ya silakan Pak Ali oh iya saya masih ingat ini apa e, dulu yang pesan pesawat ke kepresidenan bagaimana itu kabarnya itu nah kan harusnya presiden ngasih contoh ya kalau memang sudah dibeli sih nggak apa-apa nanti tapi kalau pesawatnya sudah datang nanti disewakan aja buat cari duit tapi jangan dipakai buat tugas-tugas kenegaraan kan contohnya dari presiden harusnya kan supaya diikuti rakyat berhemat malah untuk cari duit tuh pesawatnya jangan tuh dipakai awas ya saya amatin betul itu makasih terima kasih Pak Ali halo Pak Irman ya halo Pak oh Pak Ahmad halo Halo. Ya silakan Pak Ahmad. Kalau saya berkomentar begini kan, itu kan sumber daya alam sebetulnya kan kalau mau hemat itu, kalau pemerintah itu mau berpikir sedikit itu kontrak-kontrak kalau udah habis itu nggak usah dikontrak keluar, nggak usah kasih orang-orang asing, bikin BUMN sendiri, dikelola sendiri, nggak usah dikelola di Singapura, di Amerika, di Amerika dikelola sendiri aja gitu, nanti bisa jual murah dapat untung nah, itu lebih, itu begitu pendapat saya. Ya, Terima kasih Pak Ahmad. Ada Pak Fred, halo. Selamat sore Pak Giri. Ya silakan Pak Fred. Uh, ini udah pemerintah udah udah pusing dan udah, udah kelakuannya tindakannya udah aneh-aneh ini nggak akan terjadi masa uh, emangnya kalau beli di daerah elit hanya boleh beli peta mas mobilnya nggak bisa jalan ke tempat lain kan nggak bisa ya kekanak-kanakan lah Gitu Pak, terima kasih, sama sore Sore Pak Surya Halo, sama sore Pak Ya silakan Pak Surya Iya Pak, kalau menurut saya Bagaimanapun juga kita sudah mengatakan Ada peraturan-peraturan seperti itu Tidak akan efektif Contohnya pada waktu zaman Gus Dur ya Pak Jadi solar antara industri Dengan solar dengan otomotif berbeda Ternyata banyak kebocoran Nah dengan seperti itu Kalau menurut pendapat saya samakan rata semua Pak namanya peraturan semua sifatnya general tidak ada dibeda-bedakan seperti itu jadi kalau naik naik aja semua jadi semua rakyat ada merasakan kebersamaannya itu aja Pak terima kasih